wa kahli ayunihim dan diculek matane bisa bimasamira dengan paku-paku muhmatin binar yang dipanasi dengan api wa tarhihim fil harrah dan mereka dilemparkan di tempat yang sangat panas yastasquna fala yusqaun. Mereka minta air, minta minuman, lalu mereka pun tidak diberi air minum. Hatta matu sampai matilah mereka. At-tarhibu minal baghi. Larangan keras, bugot, menentang negara yang sah apa namanya berontak istilah lain apa bangkang kalau Allah taala innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim sungguh ada alasan, ada jalan untuk menindak, menghukum kepada siapa? Kepada orang-orang yang mendolimi, menindas manusia yang lain. Bagi negara, pemerintahan diwajibkan untuk menindak mereka, menindak orang atau pihak yang sewenang-wenang. Waya fil dan mereka berbuat semena-mena di muka di muka bumi. ulaika lahum adzabun alim mereka yang semena-mena membangkang negara dolim bagi mereka azab yang sangat pedih wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin ajdaru min an yu'ajjil al-'uquba li sahibi fid dunya ma ma atau yuttakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih layak, lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia di sahibi kepada pelakunya di samping seksa dosa yang disimpan baginya di akhirat nanti. Enggak ada dosa yang lebih layak untuk disegerakan di dunia di samping juga hukuman akhirat minal bagi daripada dosa bersikap semena semena-mena wa qati'atir rahim memutuskan tali silaturahim wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un mimma Allah bihi wa huwa ajalu iqaban minal baghi tidak ada satu dosa pun dari macam-macam dosa yang dipakai maksiat kepada Allah yang mana Allah lebih mensegerakan hukumannya nggak ada yang lebih disegerakan hukumannya daripada dosa berbuat semena semena-mena. Wa ma min syai'in uti Allahu bih asra'u thawaban minas silati. Dan tidak ada ketaatan yang mana Allah ditaati dengan ketaatan tersebut yang lebih cepat pahalanya enggak ada yang lebih cepat pahalanya minas silati daripada pahala silatur rahim. Kayak Bolo-Bolo TV 9 nih. Teko Surabaya silaturahim neng Malang. Sing ngaji turung oleh ganjaran, sing silaturahim wis oleh ganjaran dhisik. Dhisik sampeyan ganjaran. Wal yaminul fajiratu tada'ud diyar balaqi'a sumpah palsu sumpah goroh di pengadilan sumpah palsu diterima sehingga seringkali vonis itu kli, keliru terjadi ketidakpercayaan terhadap hu, hukum krisis hukum dah ya. krisis kepercayaan sumpah palsu itu akan menjadikan negeri Balakia menjadi negeri miskin nggak ada kepastian hukum investasi tidak masuk bahkan orang dalam negeri yang kaya pun lebih baik investasi ke luar negeri nggak ada pendirian perusahaan nggak ada lapangan kerja pengangguran kemis nah awal mulanya sistem hukum yang nggak beres termasuk sumpah palsu at-tarhibu minal irtidad wal iyadu billah larangan keras murtad na'udhu billah qala Allah taala wa man yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fit dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun orang yang murtad dari agama Islam kemudian dia mati dalam keadaan kafir orang yang seperti itu maka seluruh amal ibadahnya baik di dunia maupun akhirat hapus lebur lenyap hilang